Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala eh, Kita masih eh, berbincang seputar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kelahiran cahaya itu Dan kata kelahiran cahaya bukan eh, sekedar sebuah ilustrasi Tetapi sebagaimana disebutkan dalam sirah nabawiyah Bahwa ada sangat banyak riwayat yang berbicara tentang e, bagaimana e, Aminah, ibunda Muhammad SAW, hamil. E, sayangnya riwayat-riwayat itu e, banyak sekali riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanatnya. E, ada satu riwayat, satu-satunya riwayat yang disebutkan oleh para ulama. E, riwayat ini e, saling menguatkan satu sama lain, setidaknya mencapai derajat hasan. E, di mana disebutkan bahwa e, ketika ketika Aminah melahirkan, ketika Aminah melahirkan, e, kemudian e, dia melihat bahwa dari dirinya keluar cahaya yang menerangi sampai kota Busro yang ada di Syam. Kota Busro tentu sangat jauh kalau diukur uh, kurang lebih lebih dari seribu kilometer dari kota Mekah cahaya itu uh, keluar dari dirinya kemudian terus dia sampai menerangi uh, jarak seribu kilometer kurang lebih. Ini uh, artinya bahwa ini hanya ini riwayat yang bisa dipakai oleh para ulama. Adapun sisanya adalah riwayat yang saya pikir ketika kita mau memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak juga memerlukan hal-hal yang sifatnya palsu riwayatnya e, karena Nabi tetap terpuji tanpa riwayat-riwayat itu e, dan hitunglah dengan satu riwayat ini bahwa keluar cahaya yang menerangi sampai Bushra di Syam maka cukuplah ini menjadi sebuah e, isyarat besar bahwa yang dilahirkan adalah seseorang yang kelak akan menerangi cahaya itu menjadi cahaya bagi seluruh kehidupan bahkan sampai ke negeri Syam. Dan e, pelajaran pertama buat kita adalah e, seperti yang sudah kita bahas singkat di pertemuan yang lalu bahwa setiap kelahiran anak-anak kita anggaplah ia sebagai kelahiran cahaya. Anggaplah ia sebagai anugerah yang mahal yang terbesar dalam kehidupan kita. E, jangan lagi-lagi jangan lagi dianggap mereka sebagai sebuah beban. Kapanpun mereka hadir, kadang-kadang ada orang tua yang e, dalam tanda kutip tidak mengharapkan kelahiran seorang anak. Karena mungkin dia tidak merencanakan hamil, tapi kemudian hamil. Atau mungkin kakaknya masih berusia kecil, tiba-tiba kemudian sudah hamil lagi. Atau kemudian usianya malah sudah usia senja orang tuanya, tiba-tiba Allah berikan lagi anugerah. Tetap saja, eh, mari ambil kalimat ini, bahwa orang-orang yang beriman tetap menganggap ketika ini adalah kehamilan anaknya, ketika kehamilan anaknya ada, maka kelahirannya harus dimaknai sebagai kelahiran cahaya, seperti kelahiran Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu hal yang bisa jadi mungkin suatu hari kita akan malu, karena jangan-jangan, jangan-jangan dari sekian anak kita yang kita miliki, Justru anak yang tidak diharapkan inilah yang kelak, kelak akan membanggakan kita di kemudian hari. Di dunia atau bahkan di akhirat. Apa kita nanti tidak malu? Anak yang tidak diharapkan kelahirannya. Ternyata justru dia anak yang paling membanggakan, paling mengangkat derajat dan nama kita sebagai orang tua. Maka terimalah karena kita tidak pernah tahu takdir kemuliaannya. Dan selalulah berharap positif bahwa mereka lahir dengan membawa cahaya ini akan menerangi kehidupan kita di dunia hingga di akhirat nanti. Juga menerangi uh, umat yang lain, manusia ya, yang ada di muka bumi ini. Adapun Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cahaya itu sampai ke negeri Syam dan Subhanallah ternyata e, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti wafat, beliau berdakwah, berjuang, kemudian wafat. Ketika beliau wafat, wafat beliau itu diiringi dengan beliau mengirimkan pasukan yang beliau buat dan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sebagai panglima termuda dalam sejarah Islam yang usianya baru 18 tahun kurang lebihnya itu berangkat tetapi ketika baru sampai di sebuah tempat bernama Juruf baru beberapa mil mendengar bahwa Rasul wafat kemana perginya ke negeri Syam dan ini adalah merupakan satu e, perjalanan pasukan yang boleh kita katakan sebagai sebuah perjalanan untuk membuka gerbang Syam. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW ketika wafat itu cahayanya sudah menjelang e, masuk, sudah mulai terlihat di negeri Syam. Karena ketika beliau wafat e, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam hingga ke negeri Yaman e, di bagian selatannya e, dan di bagian utaranya berbatas dengan negeri Syam. Seakan ini menjadi sebuah isyarat besar bahwa e, begitulah kelahiran e, orang istimewa, orang hebat ini itu ternyata sudah diisyaratkan sejak e, ibunya e, melahirkan. Maka sekali lagi, sekali lagi ketika ada seorang ibu melahirkan, keluarkan kalimat-kalimat positif. Keluarkan kalimat-kalimat yang istimewa. Karena jangan sampai kita mengeluarkan kalimat yang negatif Kemudian bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa. Dan kalimat orang tua bisa bermakna doa. Untuk itulah, <clears throat> ketika Rasulullah SAW dilahirkan eh, oleh ibundanya dalam keadaan cahaya, eh, dalam, dalam arti bahwa keluar eh, seorang jabang bayi, tapi kemudian juga keluar cahaya, eh, seperti yang diriwayatkan tadi, maka ini adalah merupakan satu pelajaran mahal bahwa e, anak-anak e, kita harus menjadi anak-anak cahaya. Selanjutnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah kita menyebutnya. Dan ini adalah e, satu pendapat yang tepat karena ada beberapa pendapat sebenarnya tentang kapan Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Ini adalah pendapat yang tepat karena langsung didukung oleh al quran Al Karim di mana kita tahu bahwa Allah berfirman tentang peristiwa gajah itu. Eh, walaupun di sana tidak disebutkan bahwa Nabi lahir di peristiwa itu, tapi ada riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi lahir di peristiwa gajah itu. Di mana kita tahu bahwa ada surat Al-Fil di dalam al quran Al Karim, surat gajah yang berbicara tentang masalah e, rencana penyerangan pasukan Abraha E, dari Yaman yang berencana e, menyerang atau menghancurkan Ka'bah e, yang merupakan tempat yang didatangi oleh banyak orang dari berbagai tempat dan tentu itu menguntungkan secara bisnis karena di kepala seorang Abraha yang ada adalah bagaimana Yaman menjadi ramai seramai kota Mekah dengan keberadaan Ka'bah itu sehingga ketika dia membangun membangun gereja dan sangat indah, jauh lebih indah daripada Ka'bah yang hanya tumpukan batu. Tapi kita perlu tahu, kedatangan orang dengan ikatan spiritual jauh lebih memberikan makna dari sekedar datang hanya karena sebuah keindahan. Ini istimewanya, Anda tentu tahu bahwa kita mungkin sudah pernah berjalan-jalan menikmati tempat, alam, keindahan, dan seterusnya. Tapi bagi orang beriman tidak ada perjalanan yang seindah perjalanan kita ke tanah suci kita. Ke Ka'bah, ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita datang dengan spiritual, dengan iman kita. Peristiwa gajah itulah, pasukan bergajah itulah yang kemudian menjadi satu e, momentum yang menandai kelahiran e, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi menjadi satu hal yang menarik bahwa menjadi sebuah isyarat tentu saat itu kelahiran ada perbedaan pendapat apakah apakah dilahirkan sebelum Abraham menyerang Ka'bah atau dilahirkan setelah e, peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah ini. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tetapi yang jelas bahwa kisarannya ada di, e, di tahun gajah itu. E, kalau diberi tanggal adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Arti tahun gajah artinya adalah kisarannya pada pada e, peristiwa e, penyerangan e, gajah karena itu peristiwa besar di mana masyarakat Quraisy sendiri menyaksikan e, peristiwa yang sangat ajaib sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Fil ketika datang e, burung dalam jumlah yang sangat banyak ababil tairan ababil e, burung dalam jumlah yang sangat banyak sekali dan itulah yang e, kemudian melempari mereka dengan batu-batu yang panas E, dan hancurlah mereka, matilah mereka kecuali hanya bersedikit yang lari. E, dan ini peristiwa sangat dikenang oleh masyarakat Quraisy dan untuk itulah ketika lahir seorang Muhammad maka mudah mengenangnya e, lahir pada peristiwa pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Ini pun menjadi sebuah pelajaran, jadi sebuah isyarat tentang sebuah pelajaran. ketika seorang anak lahir e, dengan momentum sebuah peristiwa maka maknailah tetap dengan makna yang positif. Kalau kita melihat contohnya, kita melihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ketika orang zalim itu, pasukan raja zalim itu ternyata Allah hancurkan ketika mereka siap menghancurkan rumah Allah. Lahir seorang nabi. Allah ingin menegaskan bahwa ini Baitullah ini ada rumah, adalah rumah Allah adalah tempat ibadah orang-orang yang beriman. Tidak boleh dihancurkan oleh tangan-tangan zalim. Bahkan ketika manusia sudah tidak mampu menjaganya, Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Dan inilah yang e, dikatakan oleh Abdul Muttalib sang kakek bahwa e, inna lil baiti rabban yahmi e, bahwa adapun rumah ini Ka'bah ini memiliki e, memiliki tempat e, di dimiliki Tuhan yang melindunginya. Dan e, ketika peristiwanya peristiwa yang positif kita melihatnya. E, mungkin kalau kita e, melahirkan seorang anak yang e, melahirkan seorang anak dalam sebuah momentum yang buat kita spesial dalam keadaan hati sedang baik, kemudian terjadi peristiwa yang juga menyenangkan, e, mungkin kita akan berpikir positif bahwa alhamdulillah anak saya lahir dalam keadaan e, sebuah momentum yang menarik e, saya ingin berikan satu satu contoh bahwa e, dalam sejarah Islam ada orang besar yang dilahirkan dalam sebuah momentum yang tidak nyaman. E, sampai ketika orang anak ini dilahirkan, kemudian ayahnya sendiri yang berkata, "Kasihan kamu nak, lahir dalam keadaan yang seperti ini." Saat itu dia sang ayah dan keluarganya sedang diuber-uber dan sedang diancam mati oleh sekelompok orang. Kemudian dia terpaksa harus berpindah meninggalkan kampung halamannya dan membawa anak itu pergi eh, dari tempat kampung halamannya. Mendengarkan kalimat negatif itu, itu segera dicegah oleh keluarganya yang lain. Dan bahkan yang keluar kalimatnya adalah, mengapa kau katakan itu? Tidakkah engkau justru berharap bahwa kelak anakmu anak yang luar biasa. Lahir dalam momentum ini, siapa tahu dialah pemimpin hebat. Dan benar. Benar. Dan silahkan baca, eh, orang itu eh, orang itu adalah orang besar yang kita semuanya mengenalnya sebagai sebagai seorang eh, pahlawan yang hebat, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Orang besar yang dalam sejarah Islam kita kenal, Eh, dari kelahiran Irak yang kemudian dia pergi nanti ke e, tempat di Suria yaitu di wilayah Halab. E, itu artinya bahwa dalam momentum yang negatif sekalipun yang mungkin kita jadi terbawa-bawa ya itu e, tidak diizinkan dalam Islam. Tetaplah berpikir sangat positif bahwa kelahiran mereka adalah kelahiran yang istimewa, kelahiran yang positif E, apalagi ketika diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang baik Mudah-mudahan kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan juga. Eh, yang perlu diketahui adalah bahwa memang kita dalam Islam juga diajari untuk tidak menganggap sial dan untung hanya karena sebuah sesuatu, karena peristiwa. Nanti namanya tatayur namanya. Kita tidak diizinkan untuk itu. Eh, tetapi ini dalam rangka supaya kita tahu bahwa eh, Jangan sampai kita terbiasa terpengaruh hanya oleh sebuah peristiwa kemudian kita menganggap hoki, beruntung atau kemudian sial karena itu dilarang dalam Islam. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa e, apa yang yang kita bahas tentang Rasulullah Muhammad SAW e, eh, dan Allah SWT melahirkan dalam sebuah peristiwa besar yaitu momentum e, pasukan bergajah e, di mana disitulah ditegaskan bahwa Ka'bah ini ada yang punya bahwa Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilahirkanlah nabi yang akan memuliakan Ka'bah rumah Allah yang telah dikotori oleh orang-orang musyrik saat itu. Mereka tetap tetap mereka membangun Ka'bah itu, eh, tetap mereka melakukan ibadah sekitar Ka'bah, tetapi mereka melakukan eh, kemusyrikan-kemusyrikan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan nista di sekitar rumah Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran yang akan memuliakan kembali kiblat, akan memuliakan Ka'bah, akan memuliakan Baitullah eh, dan disinilah sekali lagi bahwa mari kita maknai kelahiran anak-anak kita sebagai eh, kelahiran cahaya. Mudah-mudahan ini bisa ambil hikmahnya. Pak Tabiru ya ulil Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.